Halo dengan Pak siapa? Pak Tua Pak Pak Tua silakan Iya setuju banget Pak Setuju banget dan kenapa mesti takut eh, jajaran hakim termasuk MA ya Mereka harusnya setuju supaya hakim-hakim itu yang selama ini banyak nakal-nakal itu buat keputusan yang baik sesuai fakta hukum yang ada. Terima kasih Pak. iya baik. Pak Gilbert silakan. Cuma mau tanya ini sanksi pidana model apa ya? Karena saya tidak pernah mendengar seorang hakim di pidana ah, dan, dan juga kesalahan keputusan ini kan banyak kesalahan keputusan seperti pengadilan sesat terhadap Antasari itu. Bagaimana itu? Harusnya ditindaklanjuti. Itu kan sesat sekali itu. Pak Antasari dijalin sedemikian rupa itu. Ya rakyat semua pengen tahu tindakan nyata apa pidana kesalahan terhadap hakim ini yang, yang akan dipidana pidana macam apa itu aja makasih iya Pak Effendi silakan Iya, saya uh, sangat mempertanyakan rancangan undang-undang seperti itu ya. Karena sangat tidak mungkin diberi sanksi terhadap hakim yang salah memberi putusan. Hakim memberi putusan, keputusan apapun itu dijamin oleh undang-undang. Uh, ini universal di seluruh dunia. Jadi kalau dia melihat faktanya bebas ya bebas, kalau bersalah ya bersalah. Nah sangat sulit membuktikan di mana kesalahan hakim seperti ini. Jadi saya kira uh, mohon kepada Komisi 3 DPR untuk menolak rancangan undang-undang seperti ini. Terima kasih. Silakan Pak Leo. Iya baik, uh, selamat siang Pak Fahmi. Ya selamat siang. Ya Pak, saya menilai ya ini suatu keanehan gitu loh kalau datang sanksi kota hakim. Hakimnya seorang yang bijaksana, dia kan eh, belajar dengan berapa tahun gitu, diberi ilmu yang baik. Kalau dikenakan sanksi, salah ambil keputusan ya itu suatu keanehan gitu, suatu kemunduran bagi negara. Demikian, terima kasih. Herman, silakan. Dapat saya begini, uh, uh, rancangan undang-undang yang diajukan ini melihat atau mendapat fakta ada kelemahan hakim ya. Dan tentu secara objektif kita tidak bisa menafikan bahwa hakim juga manusia yang bisa terpengaruh oleh pendekatan-pendekatan material dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan bukan memberikan, misalnya bukan e, mengajukan sanksi pidana bagi hakim, tapi merubah sistem peradilan. Misalnya kalau saya tahu, saya tahu kalau di Amerika itu kan pemutusnya itu juri ya bukan hakim jadi ada 20 orang ada 30 orang tergantung eh, kasusnya kalau berat itu makin banyak jurinya jadi kalau orang mau menyuap 20-30 orang bagaimana menyuapnya hakim itu cuma mengambil satu pendapat akhir dari pandangan-pandangan juri saya pikir seperti itu terima kasih halo Pak Ramli uh, ya Pak saya setuju aja Pak soalnya hakim itu kan bukan kebal hukum ya supaya juga mereka tahu dalam pengambilan putusannya itu harus benar-benar sesuai uh, keadilan gitu loh Pak. Jadi jangan sampai dia mengambil putusan saya nanya aja, menguntungkan dia sendiri tapi merugikan orang lain. Intinya saya setuju Pak kalau memang dikenakan sanksi pidana terhadap hakim-hakim yang nakal itu Pak. Itu aja Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Ramli.